السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آداب تلاوة القرآن Kita akan bahas tentang sopan santun dalam membaca Al-Quran. Anna litilawati adaban zahiratan wa batinah. Wa la yakunul abdu minatalina haqiqatan alladhina tazakku tilawatuhu alladhina tasku tilawatuhum ويكون من الله بمكان حتى يتأدب بتلك الأدب وكل من قصر فيها ولم يتحقق بها لم تكمل تلاوته ولكنه لا يخلو في تلاوته من ثواب وله فضل على قدره dan ketahuilah kata Allah Haddad bahwasanya di dalam membaca Al-Qur'an itu ada sopan santunnya baik secara dohir maupun secara batin. Walaikunul abdu minatalina hakikatan seorang hamba itu tidak terhitung sebagai seorang yang baca Al-Quran dengan sebenarnya. Alladzina tasku tilawatuhum di mana mereka itu betul-betul suci bacaannya hanya karena Allah. wa yakunu binallahi bimakanin hatta yata'addaba bitilkal adab dan mereka berada di sisi Allah dalam kedudukan yang tinggi kecuali dengan bersopan santun dengan adab-adab tersebut dan sebaliknya wa kullu man qassara fiha wa lam yatahaddad biha lam takmul tilawatuh dan barang siapa yang mengentengkan dengan sopan santun dalam membaca Al-Quran Dan tidak melaksanakannya ketika membaca Al-Quran Maka tidak akan sempurna bacaannya Walakinnahu la yaklu fi tilawatihi min sawabin Akan tetapi Tetap tidak sunyi Bacaan yang tanpa disertai dengan sopan santun itu Dari pahala membaca Al-Quran tetap ada pahalanya Tapi berbeda dengan pahala orang yang baca Al-Quran dengan sopan santun, dohir maupun batin. Nah sinilah maka beliau membahas setelah mengupas sedikit tentang keutamaan Al-Quran maka beliau langsung masuk di dalam pembahasan sopan santun nah, jadi kenapa para ulama itu di dalam kitab-kitabnya selalu menekankan adanya sopan santun. Di dalam segala amal syariat pasti ada sopan santunnya. Salat ada sopan santunnya. Puasa ada sopan santunnya, haji ada sopan santunnya, semua ada sopan santunnya. Tapi kita melihat sekarang ini banyak di antara kita kaum muslimin tidak mempedulikan masalah sopan santun ini. Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, "Laisa hunaka syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat nanti di timbangan hisab kita lebih daripada berbudi pekerti, bersopan santun yang baik. Nah, oleh karena itu Imam Malik mengatakan, "Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan." Jadikanlah ilmu kamu itu hanya berupa garam saja. Sedangkan selebihnya daripada adonan dan itu yang perbanyak terigunya itu itu terdiri daripada sopan santun. Oleh karena itu coba lihat kita melihat di dalam syariat semuanya selalu didahului dengan sopan santun. Dalam baca Quran ada sopan santunnya. Di dalam masuk dalam masjid ada sopan santunnya. Ketika menghadiri majelis taklim ada sopan santunnya. Sehingga para ulama mengatakan tepatnya beliau adalah Ibn Abdus Salam. Abdullah bin Abdus Salam. Di mana beliau berkata, "Man tahawana bil adab ukiba bihirmanis sunan, wa man tahawana bis sunan ukiba bihirmanil faraid, wa man tahawana bil faraid yuhsya alaihi an yamuta ala suil khatimah." Yang artinya, barang siapa yang mengentengkan sopan santun, maka nanti dia itu akan terbiasa sebagai ganjarannya mengentengkan pekerjaan sunnah. Kalau sudah dia terbiasa mengentengkan pekerjaan sunnah sebagai ganjarannya, maka Allah akan menjadikannya dia itu mengentengkan pekerjaan fardu. Kalau sudah dia biasa mengentengkan pekerjaan fardu, maka takutnya dia meninggal dalam keadaan sul Fatimah. Oleh karenanya jadi kita melihat ingat kita orang tua-tua kita. Jadi tatkala kita duduk di depan orang tua kita diperintahkan untuk bersilah kalau kita duduk semacam ini langsung ditegurnya. Itu dahulu. Kita berselaman, kita datang tanpa berselaman, ditegur kalau nggak berselaman, suruh selamat. Tapi sekarang tidak ada yang semacam itu memperhatikan orang tua itu enggak. Nah, ini adalah perlu membutuhkan kepada suatu eh, pencerahan dari kita sebagai orang tua dan orang yang sudah mendapatkan pendidikan dari orang tua orang tua kita, jangan sampai kita ini menzalimi anak-anak kita. Orang tua kita sudah tidak menzalimi kita, jangan kita menzalimi orang tua kita, anak-anak kita. Orang tua kita sudah masya Allah, alhamdulillah. Dulu kita masih ingat di masa kita masih kecil, mereka mengajarkan kita untuk hadir ke masjid. Ketika hadir ke masjid saya masih ingat, setiap hadir ke masjid ayah saya itu ngasih beberapa uang recehan waktu itu 250 500 tapi tahun 80 250 itu sekarang mungkin 2000 atau 2500 itu bukan beliau yang masukkan ke celengan masjid itu tapi diperintahkan saya Habib Zain saya punya kakak diperintahkan untuk masukkan untuk apa? mengajari, mendidik ada tamu dibawanya ini orang alim minta doanya itu dikabulkan kemudian kalau kita duduk di depan orang dengan duduk yang semacam begini kita langsung ditegurnya Nah ini semua itu adalah semacam pendidikan yang sudah tertanam di dalam diri kita. Jangan kita menzalimi anak-anak kita setelah kita sudah alhamdulillah mendapatkan anugerah dengan sopan santun yang semacam ini yang telah diusahakan oleh orang tua kita. Paling tidak kita itu sama, kalau bisa lebih. Nah, tapi kalau sudah kita itu acuh tak acuh dalam pendidikan anak kita, padahal kita semuanya tahu bahwasanya anak-anak dan istri kita itu merupakan sebuah investasi buat kita kalau mereka baik, kita dapat kebaikannya. Kalau mereka buruk, kita juga dapat keburukannya. oleh karena itu, paling tidak kita itu harus merasa sebagaimana orang tua kita dulu mengajarkan kepada kita. Karena ingin mendapatkan kebaikan kita, maka hendaknya kita ajari anak-anak kita. Karena kita juga ingin mendapatkan kebaikan daripada anak-anak kita. Sekarang kita lihat anak-anak. Kalau selamat sama orang tua itu ditempelkan ke pipi Jangan didiamkan, ditegur. Jadi mencium itu bukan di pipi yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat Nabi. Sahabat Nabi mengajarkan kepada para tabiin, para tabiin mengajarkan kepada ulama terus 1400 tahun yang lalu berarti sudah 14 abad yang lalu itu selalu cium tangan itu dengan hidung. Baru sekarang-sekarang ini baru 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu saja ibu guru-ibu guru itu di TK maupun di SD mengajarkan supaya cium tangan itu pakai pipi. Ini bukan cium tangan. Saya pernah ingin tahu alasannya itu apa. Tahu-tahu katanya alasannya ibu guru itu itu kan yang selaman dengan ibu guru itu kan semua satu kelas. Kalau cium tangan dengan hidung, kalau pas mereka itu pilek, maka nanti yang mencium setelahnya itu bisa tertularkan dengan pilek itu. Coba lihat. Diajarkan untuk tidak percaya kepada Allah. Diajarkan supaya mengalihkan kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah kepada hal sesuatu, kepada hal yang lainnya. Nggak ada semacam itu kita diajarkan semacam itu. Jadi kalau kita cermati sekarang ini, ajaran-ajaran di akhir zaman ini penuh dengan pengajaran kemusyrikan, mengajarkan kita supaya musyrik. Padahal Nabi Muhammad mengatakan la udwa fil mardha, tidak ada hal yang menular. Yang membuat sakit itu adalah Allah. Walaupun di dalam hadis lainnya Nabi Muhammad mengatakan firru minal juzami firoraka minal asad larilah kamu dari penyakit kusta sebagaimana larinya kamu dari penyakit eh, dari apa dari harimau walaupun demikian tapi kan kita diajarkan oleh Nabi untuk kita itu yakin bahwasanya penyakit itu adalah Allah Nah, tapi kalau sudah anak kecil sudah dari pertama begini, orang tuanya melihat tapi dibiarkan saja gitu loh. Kadang-kadang kita malah nggak enak kalau menegur ini. Gimana orang harusnya orang tua yang negor. Jadi cium tangan itu dengan hidung. Kalau masalah dia itu mau pilek dan sebagainya. Dari dulu semacam itu kok baru sekarang. Apa orang sekarang itu lebih pintar daripada orang dahulu gitu. Apakah orang dahulu tidak tahu bahwasanya kalau seumpama dicium oleh satu orang yang kena pilek, maka yang setelahnya itu juga akan terkena pilek. Mereka tidak tahu. Oleh karena itu, Biarkan kita kena pilek, tapi kita ada berkah dengan mencium tangan orang yang alim itu. Biarkan kita itu rugi dalam segi dunia, tapi biarkan kita mendapatkan keberkahan. Belum tentu kita itu mendapatkan keberkahan yang semacam itu lagi setelah kita tidak bertemu dengan orang yang semacam itu. Nah, jadi kerugian yang kita dapatkan, yang dipikirkan dan yang diisukan oleh orang-orang ini itu sangat-sangat tidak logis, tidak masuk akal. Gitu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengembalikan keluarga kita dahulu untuk bersopan santun dengan sopan santun agama. Kadang-kadang kita ingat dulu kalau kita mau sholat, itu kita dipaksakan oleh orang tua dengan pakai kain, sarung, udah itu pakai kopiah. Sekarang anak sholat nggak pakai kopiah, kita nggak tegur. Ini kan suatu kezaliman dari kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Kalau sudah kita biasakan sekali tidak tegur, dua kali tidak tegur, maka seterusnya dia akan terbiasa dan kita menegurnya itu sudah terlambat setelah itu. Tapi kalau sudah dari awal kita menegur mereka supaya tidak sampai e, mereka itu melaksanakan sholat. Kalau kamu depan guru, kalau kamu depan orang alim, kalau kamu depan pejabat, kamu akan pakai pakaian yang sangat rapi. Bagaimana kalau kamu depan Allah SWT? Nah, oleh karenanya kita ajarkan, tanamkan hal yang semacam itu supaya mereka itu benar-benar tahu pentingnya bersopan santun itu. Oleh karenanya coba bagaimana Nabi kita Muhammad SAW beliau itu menjelaskan makna daripada kehidupan beliau itu semua berdasarkan pendidikan. Apa yang terlihat daripada beliau sampai beliau itu dikatakan di, di, di dalam Al-Quran dipuji setinggi-tingginya dengan firman Allah yang berbunyi wa inna kala ala khuluqin azim. Apakah itu dengan sendirinya Nabi SAW semacam itu? Tidak. Tapi dengan pendidikan. Di mana Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih beliau berkata, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang, mendidik aku. Dengan sopan santun, dengan budi pekerti, maka jadilah budi pekerti aku baik. Jadilah aku ini tauladan. Kalau kita ingin menjadikan anak kita sebagai seorang tauladan, maka didik. Kalau tidak didik, nggak mungkin bisa. Nah, oleh karena itu, maka sopan santun atau pendidikan sopan santun itu harus dicermati dan harus ditekankan kepada diri kita dahulu dan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian ada sopan santun tertentu. Terkadang kalau di suatu tempat itu adalah merupakan sebuah hal yang biasa, tapi di tempat yang lain sesuatu yang sangat tidak luar biasa. Misalnya, kalau kita duduk begini depan orang tua, kalau di Indonesia ini adalah suatu pekerjaan yang tidak sopan santun. Tidak menampakkan sopan santun kita kepada orang tua. Tapi kalau kita orang tua begini nggak apa-apa depan anak-anaknya, depan yang masih muda. Tapi kalau di Saudi, kalau di Hadramut, anak depan orang tua begitu itu biasa. Tapi di sana kalau kita megang kepala, walaupun kepala orang alim untuk dicium misalnya gitu, itu biasa. Kalau di sini jangan megang kepala. Itu nggak biasa. Kalau semua kita megang kepala, oh itu kurang ajar itu. Kalau kita gandengan, jalan bergandengan, kita pegang pantatnya biasa. Tapi kalau di Saudi jangan coba-coba. Kalau semua kita di Saudi jalan sama orang Saudi atau polisi pegang pantatnya di penjara kita. Nah itu. Jadi kadang-kadang suatu sopan santun itu di suatu tempat itu berbeda dengan tempat yang lainnya. Oleh karenanya kita sebagai seorang dai, sebagai seorang yang alim, hendaknya tidak berdakwah dalam satu tempat kecuali sampai datang dulu kepada orang alim di sana. Tanya, mesti berbicara apa dan apa yang tidak boleh berbicara di sini. Jangan sampai kita itu masuk dalam suatu kota, keluar dari kota itu kemudian meninggalkan fitnah yang yang ada di kota itu. Nah, ini apa maksudnya? Kaitannya apa? Kaitannya dengan adab sopan santun. Kenapa Allah taala firman dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Apa artinya hikmah? Hikmah itu adalah sopan santun. Cara yang baik, siasat yang benar. Supaya apa? nasihat kita itu benar-benar masuk ke dalam mereka dan diikuti oleh mereka. Oleh karena itu, maka di dalam kita membaca Al-Quran supaya kita mendapatkan pahala yang lebih, itu ada sopan santunnya katanya. Apa di antara sopan santunnya kata Hafizul Haddad? Famin ahammil adab wa akadiha ayyakuna tali fi tilawatihi mukhlisan lillahi ta'ala wa muridan biha wajhul karim. Jadi yang paling kuat yang paling utama daripada sopan santun ketika kita membaca Al-Quran adalah hendaknya kita membaca Al-Quran bukan karena siapa juga, akan tapi kita membacanya hanya karena Allah SWT dan maksudnya ingin mendapatkan ridho serta pahala darinya. Jadi harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, seperti kebanyakan kita sekarang ini melakukan segala sesuatu itu tanpa kita itu merasa sukdon atau berprasangka buruk kepada orang lain itu dilandasi dengan ketidakikhlasan. Orang kayanya banyak mau menyumbang, tapi kalau dimasukkan ke dalam koran dulu. Kalau semua diundang diumumkan. Kalau orang dahulu tidak. Kalau dia itu menyumbang masjid itu telah berwasiat sebelumnya, berpesan sebelumnya supaya jangan disebut namanya. Tapi sekarang tidak. Kalau nggak disebut kurang serak katanya. Kalau disebut, ah itu nama saya gitu. itu. itu. Eh, yang semacam itu sudah ria. Kalau sudah ria, timbul ujub. Oh, udah ujub, habis sudah. Oleh karenanya coba lihat kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin melihat kepada keikhlasan, maka lihatlah kepada apa yang diceritakan dan disifatkan oleh oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan diabadikan dalam Al-Quran tentang sifat daripada Ahlul Bait. Sifat daripada keluarga Nabi yang tidak lain adalah Sayyidina Ali Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Di dalam ayat yang berbunyi wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa ashira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan mereka itu memberikan makan para miskin, para tawanan dan anak yatim itu hanya karena Allah kami tidak tidak mengharapkan terima kasih, kami tidak mengharapkan balasan. Kenapa Allah telah menurunkan ayat Al-Qur'an itu dan kenapa mengabadikannya? Ceritanya begini, oleh karenanya ini adalah suatu suatu peringatan bagi kita untuk kita mengikuti ajaran mereka karena di situ banyak diceritakan tentang Ahlul Bait dalam dalam Al-Qur'an dan diabadikan di dalam Al-Qur'an itu. Suatu waktu Sayyidina Hasan, cucu Nabi, dia sakit. Ketika beliau sakit, maka si Ali bingung. Karena beliau itu adalah anak pertama, cucu yang paling cinta oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga datanglah si Abu Bakar Siddiq menjenguk. Ketika menjenguk sangat panas badannya. Maka dia berkata kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, hendaknya kau itu bernazar kalau anakmu sembuh kamu akan berpuasa tiga hari maka Anjuran daripada Syekh Abu Bakar Siddiq dilaksanakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, dia bernazar kalau seumpama putraku putraku Hasan sembuh, maka kami akan berpuasa selama tiga hari. Subhanallah, begitu dia bernazar langsung sembuh. Jadi sembuh, sudah sehat, maka keesokan harinya Sayyidina Ali mau berpuasa. Ketika saya Ali mau berpuasa, maka saya Fatimah mengatakan, biar jangan kamu yang berpuasa, aku saja yang berpuasa. Kamu kerja. Kalau tidak aku akan berpuasa karena aku yang bernazar. Sayyidina Hasan mengatakan, kalian berdua jangan saya yang puasa, tapi aku yang berpuasa karena aku yang sakit. Akhirnya apa? Karena mereka itu saling berebutan untuk siapa yang berpuasa, akhirnya mereka semua berpuasa. Sayyidina Ali berpuasa, Sayyidina Fatimah berpuasa, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein juga berpuasa pada waktu itu. Sehingga keesokan harinya, pada siang harinya Sayyidina Ali itu bekerja. Sayyidina Ali itu bukan orang punya, tapi orang nggak punya. Beliau itu pernah datang kepada Nabi, bahkan memerintahkan Sayyidatuna Fatimah istri Nabi untuk datang kepada Nabi meminta supaya diberikan pembantu daripada seorang budak atau dua budak gitu, membantu mereka. Tapi subhanallah begitu datang kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, Galia Fatimah demi Allah, aku tidak akan memberikannya untukmu. Aku akan dahulukan kamu Kemudian aku melupakan para ansor dan muhajirin. Gal tiga, demi Allah. Aku akan mendahulukan mereka dan aku tidak akan memberikannya kepada kamu. Kemudian saya Nabi SAW melaksanakan sholat. Mungkin Nabi kepikiran. Ucapannya itu mungkin berat kepada Syekh Fatimah. Didatangi oleh Nabi SAW rumah Syekh Fatimah. Ketika didatangi di rumah Syekh Fatimah. Sayyidina Fatimah dengan Syekh Ali duduk termenung berdua. Sementara anaknya kecil-kecil berada di sampingnya dalam keadaan duduk lemas karena dia itu meminta seorang budak yang pada waktu itu Nabi SAW baru mendapatkan harta rampasan perang tapi tidak diberikan, tidak dituruti permintaannya. Kemudian Nabi datang kepada mereka berdua dan Nabi SAW berkata kepada mereka berdua, sabarlah. Apakah kalian mau? Aku berikan kalian berdua dengan yang lebih baik daripada budak. Gal iya Rasulullah. Apakah itu ya Rasulullah? Setiap kalian akan tidur, maka hendaknya kalian membaca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali dan genapkanlah dengan Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata Itu lebih baik daripada budak. Subhanallah kata Imam Ali yang meriwayatkan hadis ini, setelah kami melaksanakannya, kami seumur hidup kami tidak pernah membutuhkan kepada pelayanan. Nah, jadi faedahnya kita baca tasbih itu. Coba lihat bayangkan. Hanya membaca tasbih. Tapi kita Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya itu lebih baik daripada pelayanan seorang budak. Dan Nabi SAW tidak pernah mengucapkan dengan kata-kata atau omongan yang kosong. Tapi benar, pasti benar. Maksudnya apa? Kalau kita baca itu sebelum sholat, sebelum tidur, nanti kalau kita membutuhkan sesuatu, kalau kita kerjakan sendiri kita nggak capek. Tapi kalau seumpama kebetulan ada orang di sana tanpa diminta mereka akan bantu kita. Nah, itu subhanallah. Alhamdulillah Allah Akbar itu. Kata Imam Ali semenjak aku diajarkan oleh Nabi maka dari mulai saat itu sampai sekarang sampai detik ini aku tidak pernah meninggalkannya. Sehingga ditanya oleh salah satu yang mendengar ucapan Imam Ali itu Walaupun di dalam peperangan Siffin kau tidak meninggalkannya wahai imam, gal tidak, aku tidak meninggalkannya walaupun di dalam peperangan Siffin. Nah, jadi itu itu adalah sebuah faedah. Tidak mungkin Nabi SAW memberikan suatu faedah kepada keluarganya yang paling dicinta. Yang ketika Sayyidah Aisyah berkata dan e, menyatakan kepada Nabi SAW, Galia ya Rasulullah siapakah laki-laki yang paling kau cinta? Siapakah manusia yang paling kau cinta? Maka Nabi menjawab kalau laki-laki Ali bin Abi Thalib, kalau perempuan Fatimah Zahra. Nggak mungkin Nabi SAW memberikan kepada mereka suatu faedah yang tidak berharga. Sangat berharga. Ajarkan kepada istri kita. Biar mereka itu e, bekerja di dapurnya tidak capek. Tidak mengeluh dan sebagainya. Ajarkan baca ini. Sedikit. 33 kali. E, subhanallah 33 kali Alhamdulillah. 33 kali Allah Akbar. Insya Allah dia itu sepanjang hari tidak akan merasa capek. Dan tidak membutuhkan kepada pelayanan daripada orang lain. Suatu waktu lagi Nabi Sayyidina Ali masuk ke rumahnya Sayyidina Fatimah. Tiba-tiba beliau melihat tangannya itu kasar. Karena apa? Banyaknya dia itu menumpuk gandum. Dan ketika masuk ke tempat itu ke rumahnya, dia tanya ada makanan, gak ada makanan. Semua makanan di rumah itu kalau engkau membawa, kalau engkau datang tidak membawa apa-apa, maka kami tidak makan. Sudah dua hari mereka tidak makan. Sehingga Imam Ali duduk termenung cari kerjaan nggak dapat. Maka kemudian dia mengatakan kepada Fatimah, coba Fatimah, engkau datang kepada ayahmu, mintalah. Nabi SAW sekarang ini sudah sedang mendapatkan suatu anugerah. Harta yang banyak minta. Lima ekor unta. Baik. Belali. Datang lagi pada ayahannya. Rasulullah bilang, ya, ya, ya abata, wahai ayahku, Ketahuilah bahwasanya kami ini hidup dalam keadaan keterbatasan yang sangat. Kalau Ali tidak bekerja, maka kami tidak bisa makan. Berilah lima ekor unta kepada kami untuk jadikan bekal buat kami makan. Apa jawaban Nabi Yogal? Maukah kamu aku berikan yang lebih daripada lebih baik daripada lima ekor unta? Selalu Nabi Yogal itu mengalihkan. Kenapa dialihkan semacam itu? Karena Nabi SAW tidak mau untuk keluarganya itu repot nanti pada masyar. Ngapain nunggu lama-lama? Biar masuk langsung cepat ke surga. Itu maksudnya. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ja'al rizqa ali baiti kafafan. Ya Allah jadikanlah rizki daripada keluargaku ini cukup. Nggak berlebihan. Cukup. Nah, jadi ini kalau semua diartikan mbak, diartikan secara cermat, cukup itu mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup, insya Allah lebih <laughs> dari yang banyak insya Allah. Eh, semoga semacam itu untuk akhir zaman ini gitu. Kesian kalau mereka itu membutuhkan karena banyak diantara antara syaraif, syarifah-syarifah yang janda-janda, para habaib yang tidak punya, itu mau datang sama orang meminta-minta itu karena berat. Karena mereka itu mempunyai ifah yang sangat tinggi. Mereka tidak datang kepada kita meminta bantuan kecuali karena kalau sudah terpaksa betul. Kebanyakan mereka semacam itu. Jadi lebih baik mereka itu punya daripada mereka itu sampai sengsara di dalam rumah-rumah karena umumnya orang sekarang ini bukan orang-orang yang dermawan tapi orang yang pelit. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Maukah kamu aku berikan yang lebih baik daripada lima hal, lima unta yang kau minta? Gal iya Rasulullah. Kalau begitu bacalah. Allahumma ya awal awalin. Wa ya akhir akhirin. Wa ya zal quwatil matin. Ya rahimal masakin. Ya rahman rahimin. Itu kata Nabi SAW, lima, lima doa yang lebih abdul daripada lima ontang. Akhirnya datang. Siti Fatimah pulang ke rumah ke rumah ke rumahnya. itu datang ke rumahnya, maka Syekh Ali mengatakan, "Ha, bagaimana Fatimah? Kau dapat?" Maka Syekh Fatimah menjawab, "Aku pergi ke ayahku dengan maksud tujuan mendapatkan dunia, tapi aku pulang dari aku dengan mendapatkan akhirat." Apa yang diajarkan oleh Nabi? Apakah yang diajarkan oleh ayahmu? Dia mengajarkan untuk kita membaca lima doa. Apa itu? Allahumma ya awal awalin, wa ya akhir akhirin, wa ya al masakin, ya zal kuwatil matin, wa ya arhamar rahimin. Itu lebih baik kata Nabi SAW daripada unta lima unta. Akhirnya apa kata sahabat kata Sayyidina Ali? Gal iya betul. Laqad sadaqa Rasulullah SAW haza abdul min min khamsa anaz. Telah benar Nabi SAW ini lebih baik daripada lima ekor unta. <laughs> Kemudian Nabi SAW mengatakan, maka hadi dunia li Muhammadin walali ali Muhammad. Jadi dunia ini bukan untuk Nabi Muhammad dan juga untuk bukan keluarga Nabi Muhammad, tapi untuk mereka. Bahkan coba lihat, Nabi mendoakan kalau orang benci kepada ahlul bait, orang benci kepada keluarganya, kata Nabi SAW, Allahumma rizuk man abgadu ahlul bait bil malil kasir wa bil iyalil kasir. Semoga Allah memberikan rezeki bagi orang yang benci kepada keluarga Nabi dengan harta yang banyak dan keluarga yang banyak. Jadi ini bukan bukan doa yang, yang baik sebetulnya. Kenapa? Maksudnya Nabi, mereka itu akan mendapatkan harta yang banyak tapi mereka tidak bisa menikmatinya. Mereka akan mendapatkan keluarga yang banyak akan tetapi banyak setannya sehingga mereka tidak bersatu tidak bahagia satu dengan yang lainnya saling bermusuhan dan dan lain sebagainya nah, itu yang akan terjadi dan itu bisa kita buktikan sekarang banyak orang yang punya harta, benci pada ahlul bait, lihat bagaimana hartanya. Tidak menyenangkan, tidak membahagiakan. Sedikit-sedikit ke rumah sakit. Sedikit-sedikit ketipu orang. Sedikit-sedikit jadi sebab cerai. Sedikit-sedikit, nah itu. Jadi banyak harta tapi tidak membahagiakan. Sudah semacam itu di dunia, nanti di akhirat akan panjang hisapnya. Nah itulah naudzubillah, semoga kita bukan termasuk yang semacam itu. Kemudian Sampai lupa tadi bisa. Cerita apa ya tadi yang pertama itu? Al-Quran. Uh, iya. Nah, jadi akhirnya berpuasa mereka. Sayyidina Ali bekerja. Setelah Sayyidina Ali bekerja, menyirami. Jadi satu timba air disiramkan kepada pohon-pohon kurma yang ada. Itu dihargai satu timbanya satu kurma. Satu biji kurma. Kemudian setelah dapat, dia jual uangnya digunakan untuk membeli gandum. Gandumnya dibawa pulang ke rumahnya, diolah oleh Sayyidah Fatimah jadi roti. Setelah siap, setelah selesai maghrib, mereka sudah siap berada di tempat makan. Akan dimakan itu, disantap itu roti yang sudah dibuatnya. Tiba-tiba ada yang mengetok. Kata Imam Ali, lihat gak siapa Hasan? Dia kak. ternyata seorang miskin. Miskin, kami sudah tidak makan lebih daripada tiga hari hanya kata Imam Ali, makanlah kalian, biarkanlah rotiku ini akan berikan pada dia. Jangan ayah, engkau besok akan kerja, biarkan rotiku aja. Siapa Fatimah mengatakan, jangan, jangan kalian, biarkan rotiku aja. Akhirnya berebutan untuk siapa yang mau diberikan itu. Akhirnya mereka semua dikumpulkan itu, empat-empatnya diberikan pada orang miskin. Malam itu mereka cuma minum saja. Hari kedua, Imam Ali bekerja lagi, mendapatkan gandum diberikan kepada Sayyidah Fatimah, diolahnya sampai jadi roti. Siap dimakan, Ketika mereka akan memakan, ada yang mengetuk lagi. Ternyata siapa? Anak yatim. Eh, ternyata anak yatim. Gal kami yatim, kami sudah tidak berhak makan. Lagi-lagi terjadi. Sesuatu yang drama yang kemarin itu terjadi lagi. Imam Ali mengatakan, gal biar nyaku yang aku akan berikan. Gal tidak. Mereka semua berebutan untuk memberikannya. Akhirnya dikumpulkan semuanya berikan pada yatim. Hari ketiga juga semacam itu sehingga tiga hari tiga malam mereka itu berpuasa sahurnya dan bukannya hanya minum air sampai setelah sholat isya pada hari ketiga datanglah Nabi Muhammad SAW mengetuk pintunya dan mengatakan absiru ya ahla bait ya ahla bait fa inna fikum nazalat ayah berkabar gembiralah wahai al bait karena di dalam diri kalian sekarang Allah telah menurunkan ayat akhirnya Nabi SAW membaca ayat itu wa yatimuna tu'ama amaloh bihi miskinan wa yatiman wa asira Innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Nah, itu adalah ayat yang turun kepada ahlul bait, kepada ahlul kisah keluarga Nabi Muhammad SAW yang sangat dibanggakan oleh Nabi karena turunnya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, para hadirin dimuliakan Allah Taala, semuanya itu berkaitan dengan sopan santun. Tatkala kita bersopan santun dan segala hal maka kita akan mendapatkan rahmat dan barokah tapi tatkala kita tidak mengiringi segala macam syariat dengan sopan santun maka yang ada bukan sebuah ketaatan tapi yang ada sebuah kenistaan maka ibadah kita tidak akan digubrisnya oleh Allah taala tidak akan diperhatikannya ibadah kita yang harusnya baik tidak anggap tidak dianggap baik oleh orang karena kita tidak diiringi oleh sopan santun. Oleh karena kita minta pada Allah Ta'ala di dalam majlis yang mulia ini semoga sopan santun yang baik itu sopan santun yang selalu kita warisi dari orang tua ke orang tua sampai kepada Nabi SAW tetap ada di antara kita. Dan kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala dengan berkatnya majlis yang mulia ini. Berkat kitab yang kita baca ini dan berkat pengarang pengarangnya Rahimullah Haddad. Semoga kita mempunyai kemampuan mempunyai kekuatan untuk mengajarkan sopan santun kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi investasi yang begitu menguntungkan untuk kita semuanya di dunia sebelum di akhirat nanti apalagi nanti di akhirat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin sirril fatihah